بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعتلة والجهمية وقال البخاري في تاريخه قال محمد بن فضيل عن فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه فأكب عليه وقبل جبهته وقال بأبي أنت وأمي تبت حيا وميتا وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد قال المصنف رحمه الله بركتا الإمام ابن القيم رحمه الله dalam كتابنا اجتماع الجيوش الإسلامية ketika menjelaskan perkataan para sahabat-sahabat Rasul yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu di atas وقال البخاري fi tarikhih Al-Imam Al-Bukhari berkata dalam kitabnya tarikh Al-Imam Bukhari memiliki berapa kitab ada Sahih Bukhari itu yang paling termasyhur ada namanya tarikh Al-Bukhari ada juga Al-Adab Al-Mufrad ya dalam kitabnya tarikh qala Muhammad bin Fudail Bukhari menyebutkan dia berkata berkata Muhammad bin Fudail الفضيل بن غزوان عن نافع دل فضيل بن غزوان دل نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما دل ابن عمر اسمه الله من ذلك دوانيا قال بركاته ابن عمر لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكر رسول الله وافع دخل أبو بكر رضي الله عنه عليه masuklah Abu Bakar Siddiq ke rumah Rasulullah masuklah ke dalam bilik Nabi yang ketika itu Rasulullah berada di rumah putrinya Aisyah fa'akabba alaih maka beliau memeluk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam waqabbala jabhatah dan mencium keningnya ini menunjukkan boleh orang masih hidup mencium orang yang telah meninggal sebagai tanda kenangan perpisahan mencium keningnya ya Waqala bi abi anta wa ummi berkata Abu Bakar, aku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, tibu tahayyan wa mayitan. Alangkah baunya maksudnya alangkah harumnya dirimu ya Rasulullah ketika engkau hidup dan ketika engkau mati. Waqala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Maka Abu Bakar pun berkata kepada para sahabat yang saya sebutkan kemarin bagaimana risaunya mereka mendengar Rasulullah wafat. Sehingga Umar marah-marah dan mengancam orang yang mengatakan Rasulullah wafat akan dia potong tangannya. Maka Abu Bakar pun setelah mencium Rasulullah, beliau menghadap manusia dan beliau berkata ungkapan ini. Barang siapa yang menyembah Muhammad fa inna Muhammadin qad mat. <clears throat> Sesungguhnya Muhammad ini telah wafat. Wa man kana ya'budullah, barang siapa yang menyembah Allah fa inna Allah fis sama. Sesungguhnya Allah di langit hayyun hidup la yamut tak pernah mati. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah tabaraka taala ya dalam kitab tarikhnya secara ta'liqan dan hadis ini memiliki penguat ya dalam riwayat-riwayat lainnya. Naam. Wa fi sahih al-Bukhari min hadis Sahl ibn Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى أبي بكر أن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله ثم ثم استأخر فذكره وفي صحيح البخاري dalam صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد dari hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaba ila Bani Amr bin Auf liyusliha bainahum. Rasulullah pernah pergi ke Kuba. Terjadi perselisihan antara sahabat-sahabat beliau antara suku yang terdapat di Kubah, Bani Amr bin Auf. Maka Rasulullah pun berangkat ke Kubah menamaikan mereka ini. Setelah selesai Rasulullah pun kembali dari Kubah ke Masjid Nabi perjalanan sekitar 3 sampai 4 kilo. Fahanatus salatu telah datang waktu salat. Fa'ja'al muadzinu ila Babakin radhiyallahu anhu. Maka datanglah muadzin Bilal menemui Abu Bakar Siddiq menjelaskan Nabi sedang pergi. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belum datang. Ya, melihat Rasulullah pergi dan boleh jadi mungkin terlambat datang. Maka mereka minta kabar Abu Bakar Siddiq datang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakarul hadis, kemudian disebutkan hadis. Wa fihi dalam hadis ini ya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyara ila Abu Bakr an Ketika Rasulullah datang, Abu Bakar sedang menjadi imam. Dia mengetahui kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin dari langkah-langkah ya. Maka Abu Bakar enggan menjadi imam sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hadir. Ya, maka Rasulullah SAW berikan kepada Abu Bakar isyarat anim kuth makanaka. Tetaplah engkau berada pada tempatmu. Ya, tetaplah engkau lanjutkan salatmu. Ya, ini menunjukkan bolehnya imam yang mafdhul walaupun ada yang fadil. Imam yang tidak lebih utama walaupun ada yang utama boleh menjadi imam dan sah keimamannya. Dan ini menunjukkan bagaimana enggan Abu Bakar Siddiq maju sementara Rasulullah ada di belakangnya. Ya, farafa'a Abu Bakr yadayhi Fahamidallah ala ma amarahu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan dia muji Allah Subhanahu wa taala atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi stakhar kemudian dia mundur ke belakang sedikit fadzakara kemudian disebutkanlah hadis ini terus zukira qaulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu عن إسماعيل عن قيس قال لما قدم عمر, عمر رضي الله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برزونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم فقال عمر رضي الله عنه لا أراكم ها هنا innamal amru minha huna wa asyara biyadihi ila samai ya pada kisah Abu Bakar tadi Abu Bakar mengangkat kedua tangannya ke langit ya farafa Abu Bakr yadaihi maksudnya menunjuk Allah yang di langit kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala ya atas perintah Rasulullah SAW ini menunjukkan Abu Bakar meyakini Allah di atas kemudian pada kisah berikutnya Dzukira qaulu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Disebutkan perkataan Umar dalam hal ini. Ya. An Ismail bin An Qais dari Ismail dari Qais qal. Dia berkata, "Lamma qadima Umar radhiyallahu anhu asy-Syama" Tatkala Umar tiba di negeri Syam, istaqbalahu an-nas wa huwa ala ba'irihi. Orang-orang menyambutnya sementara dia ada di atas tunggangannya. Faqalu maka mereka berkata ketika itu Umar mengendarai ya tunggangan sederhana. Boleh jadi yang dikendarainya adalah yakni kuda yang sederhana atau unta yang sederhana atau keledai yang sederhana. Faqalu maka mereka mereka berkata ya Amirul Mukminin, law rakibta baradaunan. Mereka berkata ya Amirul Mukminin, kenapa tidak kau tunggangi saja kuda yang bagus? kuda yang memang disiapkan untuk membawa kereta kencana ya, para raja-raja namanya berdaun kuda besar ya, bukan kuda kecil kuda Arab kuda kecil berdaun kuda besar kenapa tidak kau naiki saja berdaun tilqa'a udhama'in nas talaqqaka udhama'an nas ya akan menyambutmu orang-orang besar wujuhuhum pejabat-pejabat mereka. Hal ini terjadi ketika Umar bin Khattab datang ingin Allah taala alam menak yakni ketika Umar bin Khattab datang untuk menyempurnakan perjanjian bahwasanya orang-orang Nasara menyerahkan Baitul Maqdis kepada kaum muslimin. Maka Umar datang dengan tunggangan sederhana. Nampak sebagian sahabat mereka merasa tak nyaman melihat keadaan Umar. Dalam beberapa riwayat ketika itu Umar ya bajunya berlepotan lumpur karena mereka melewati lumpur. Ya, dan dia mengangkat sandalnya. Maka orang-orang melihat Umar dalam keadaan yang tak nyaman dipandang. Pembesar. Ya. Mereka berkata, "Kenapa tidak kau kendarai berdaun kuda yang tangguh?" Ya. Kuda besar, ya talaqaka udhama'un nas udhama'un nas wa wujuhuhum karena engkau akan berhadapan dengan orang-orang besar ya pembesar-pembesar Baitul Maqdis faqala Umar radhiyallahu anhu maka Umar berkata la arakum hahuna aku tak ingin melihat kalian di sini lagi pergi tinggalkan aku innamal amru min hahuna sesungguhnya semua urusan bukan dari sini bukan dari baju ini tapi dari min hahuna dari sini wa asyara biyadihi sama dia tunjukkan tangannya ke langit kita dimuliakan bukan gara-gara baju kita tapi gara-gara yang di sana ya dalam beberapa riwayat ketika itu ya disambut oleh Abu Ubaidah Amirul Jarrah dia katakan wahai Amirul Mukminin ya engkau akan berhadapan orang-orang besar pakaianmu seperti ini maka berkata Umar kalau bukan engkau yang ngomong wahai Abu Ubaidah mungkin sudah kutempeleng. <laughs> Laulah kayak Aba Ubaidah. Seharusnya enggak engkau ngomong seperti itu. Ya, nahnu qaumun a'zanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dengan mengamalkan Islam, menegakkan kalimat tauhid. Ya, dengan itu Allah muliakan kita. Fama ghairal Islam adzalna Allah Kalaulah kita cari kemuliaan dengan sesuatu di luar Islam, Allah akan hinakan kita. Kemuliaan dengan bukan dengan pakaian, bukan dengan jabatan, kemuliaan dengan Islam. Kalau kita cari kemuliaan di luar daripada hal ini, Allah akan hinakan kita. Naam. وذكر أبو نعيم بإسناده عنه ويل لديان الأرض من دي من, ديان السماء يوم يلقونه يوم يلقونه يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقضي على هوان ولا على رقب ولا على رحب وجعل كتاب الله مرآة بين عينه مرآة وجعل كتاب الله مرآة بين عينه وذكر أبو نعيم بإسناده عنه أبو نعيم ya Al-Isfahani menyebutkan dengan sanadnya dari Umar wailun lidayyanil ardi celakalah bagi penguasa di bumi ini min dayanis sama dari penguasa di langit maksudnya Allah inilah dia penguasa di langit Allah di langit celakalah penguasa-penguasa di bumi ini daripada penguasa di langit sana yauma yalqaunahu pada hari berjumpa dengan Allah hari kiamat ya ancaman kepada setiap penguasa yang diberikan kekuasaan di dunia mereka sewenang-wenang dalam berbuat berhukum ya bencana akan mereka datang da, dapatkan kelak di hari kiamat binasalah kata Umar celakalah penguasa di bumi ini kelak di hari kiamat daripada hukuman penguasa di langit illa man amar bil adli kecuali jika dia di bumi ini menegakkan keadilan, memerintahkan untuk keadilan ditegakkan. Waqadha bil Hak memutuskan dengan kebenaran, bukan dengan kezaliman. Walam yaqdi ala hawan dan dia memutuskan bukan dengan hawa nafsu. Wala ala raghabin wala ala rahabin dan dalam memutuskan dia bukan karena mengharapkan sesuatu ataupun daripada takut sesuatu. Dia memutuskan bukan karena mengharapkan sesuatu imbalan ya dan tidak pula memutuskan karena takut daripada sesuatu wa ja'ala kitaballahi mir'atan baina 'ainayhi dia jadikan Quran kitab Allah di antara kedua perukuk matanya sebagai petunjuk pedoman dalam berhukum ya ini adalah ancaman kepada para penguasa di bumi ini dari penguasa di langit. Yang kita perlu jelaskan di sini adalah ungkapan dari penguasa di langit bahwasanya Allah di langit. Nah. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وقيع عن إسماعيل عن قويش عن قويس قال لما قدم عمر لما قدم عمر الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا يا أمير المؤمنين لو ركبت برزونا تلقاك عظماء الناس ووجوههم فقال عمر ألا أراكم ها هنا إنما الأمر من ها هنا وأشار بيدي إلى السماء أيوة متكرر ini diulangi kembali teruskan وقال عثمان ابن سعيد سعيد الدارمي الدارمي الدارمي حدثنا موسى ابن, ابن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت أبا يزيد المزني أبا يزيد أبا يزيد سمعت أبا يزيد يزيد المزني المزني المزني قال لقيت لقيت لقيت لقيت امرأة عمر لقيت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال لها خولة خولة خولة بنت ثعلبة خولة بنت ثعلبة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها وهو يسير مع الناس فاستوقفته فوقف لها ودان منها وأصغى إليها رأس رأسه حتى رأسه, رأسه حتى قضت حاجتها وانصرف وانصرف وانصرفت فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست رجالات قريش على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه قال لا قال هذه امرأة سمع الله شقواها من فوق سبع سماوات هذه خولة بن خولة بنت ثعلبة والله لو لم والله والله لو لم تنصرف عني إلى الليل man saraftu hatta taqdiya hajataha illa antah illa antahdarani salat tahdarani tahdurani tahdurani salatu usalliyaha thumma arji'a ilaiha hatta taqdiya hajataha berikutnya kisah antara Umar bin Khattab dan Khawlah bintu Tha'labah Khawlah ini adalah wanita yang Allah turunkan dalam Al-Quran surat disebabkan dia namanya surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah yang berbunyi qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha Allah telah mendengar ya pengaduan seorang wanita kepadamu dia mengadukan tentang suaminya wa tashtaki ila Allah dan dia mengeluhkan deritanya kepada Allah karena suaminya marah kepadanya. Ya, Qais marah suaminya kemudian dia mengatakan ungkapan tak baik. Berkata suaminya, "Anti alayya ka dhahri ummi." Engkau sekarang haram aku datangi sebagaimana punggung ibuku. Engkau bagaikan punggung bagiku, engkau bagaikan punggung ibuku. Maksudnya sebagaimana aku haram mendatangi ibuku, mencampuri ibuku, haram pun mencampurimu. Ini ungkapan kemarahan orang-orang Arab ketika marah kepada istrinya. Dia bersumpah tidak akan mau mencampur istrinya. Dia haramkan istrinya sebagaimana haram baginya ibunya. Maka Allah marah. Allah mengatakan, ya sesungguhnya istri itu bukan ibu. Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurukuma innallaha samiun basir. Allah dengar perbincangan kalian berdua. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya. Allah mengatakan mahunna ummahatihim. Istri-istri mereka itu bukan ibu. Jangan disamakan. Ya. Akhirnya datanglah ketika itu Khawlah mengadu kepada Nabi ketika Nabi di rumah Aisyah. Jarak antara Nabi dan Aisyah serta Khawlah jauh. Aisyah hanyalah mendengar suara-suara tak jelas karena Khawlah benar-benar malu. Dia berbincang dengan suara perlahan. Ya Rasulullah, ya suamiku Qais itu telah lama aku bersamanya. Dia makan masa mudaku. Aku telah mengeluarkan untuknya anak-anaknya. Sekarang setelah aku telah tua renta seperti ini, dia katakan apa yang dia katakan. Dia katakan engkau haram bagiku sebagaimana haramnya ibuku. Punggungmu haram bagiku sebagaimana punggung ibuku. Ya, dan hanya kepada Allah aku mengadu ya Rasulullah. Andai kata anak-anakku bawa kepadanya, kuserahkan kepadanya, dha'u. Anak-anak itu tak ada yang merawat. Andai kata anak-anakku pelihara, ja'u mereka kelaparan, tak ada yang beri nafkah. Ya, maka turunlah ayat menjelaskan perkara ini orang melakukan zihar kalau mau kembali kepada istrinya wajib ya membebaskan budak jika tak ada budak berpuasa selama 30 yakni selama 60 hari ya selama 2 bulan inilah balasannya yang Allah Ta'ala dalam surah Al-Mujadalah jadi waqala Uthman bin Sa'id Ad-Darimi berkata Uthman bin Sa'id Ad-Darimi dalam mustadnya Haddathana Musa bin Ismail qala Musa bin Ismail menceritakan kepada kami dia berkata hadatsan Jarir bin Hazim bin qal Jarir bin Hazim meriwayatkan kepada kami dia berkata sami'tu Abu Yazid al-Muzani qal aku mendengar Abu Yazid al-Muzani berkata laqiyat imra'atun Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu ada seorang perempuan tatkala Umar dengan pasukan sedang berjalan lewatlah seorang perempuan ya yang telah tua run, telah tua run, renta yuqalu laha Khawlah bintu Tha'labah. Orang-orang menyebutnya Khawlah bintu Tha'labah. Radhiyallahu anha wa huwa yasiru ma'an nas. Ketika itu Umar sedang berjalan dengan pasukannya fastauqafathu. Maka seketika Khawlah memberhentikan Umar. Ya, Wadana minha Umar pun berhenti Berhentilah semua pasukan Umar pun mendekat kepadanya Wa asgha ilaiha ra'sah Umar dekatkan kepalanya untuk mendengar apa yang diinginkan. Ya. Menunjukkan perempuan ini bukan perempuan biasa. Umar Amir Mukminin berhentikan mungkin jumlahnya ribuan pasukan gara-gara seorang perempuan memberhentikan dia di tengah jalan. Dia mendekat kepada perempuan tersebut, dia dengarkan perempuan tersebut apa yang diinginkan. Ya, hatta qadat hajataha maka perempuan ini berbincang-bincang kepada Umar sampai selesai dia tunaikan hajatnya ya wan sarafat kemudian dia pun setelah itu pergi meninggalkan Umar faqala lahu rajulun di antara pasukan yang sekian banyak ada yang berkata berkomentar ya amirul mukminin wahai amirul mukminin gelar untuk Umar habis tari jalan atau habas tari jala rijalati quraisyin semua orang-orang Quraisy ini kau tahan berhenti ya ala hadhil ajuz gara-gara engkau berhenti ya mendengarkan perbincangan perempuan tua tadi qala maka berkatalah Umar wailaka wailaka tadri man hadhihi Eh, jangan kau sepelekan. Kau tahu siapa perempuan ini? Qala berkata dia, saya tak tahu perempuan ini siapa. Yang saya tahu dia perempuan tua. <laughs> Subhanallah. Qala hadhihi imra'atun sami Allahu syakwaha min fawqi sab'i samawat. Kau dengarkan, perempuan ini bukan sembarang orang. Dialah perempuan yang Allah dengarkan pengaduannya dari atas langit ketujuh. Ini menunjukkan Allah di atas. Dan ibunda kita pun mengatakan, ya, segala Maha suci Allah ya. Eh, segala puji bagi Allah SWT yang pendengarannya mencakup segala sesuatu. Aku dekat dengannya, tak mendengar dengan jelas apa yang dia bincang kepada Nabi. Allah dari atas langit ketujuh mendengar perbincangannya. Ini perkataan siapa? Aisyah. Jadi kalau orang yang datang belakangan mengatakan tak boleh Allah dikatakan di langit, berarti dia bertempat. Allah. Mereka menyelisih dalil menyelesaikan ayat menyelesaikan hadis menyelesaikan perkataan sahabat nanti menyelesaikan perkataan tabi'in nanti menyelesaikan tabi'ut tabi'in nanti menyelesaikan imam yang empat bagaimana pula dikatakan imam di atas wahabi wahabilah Rasulullah wahabilah Aisyah wahabilah Umar wahabilah Abu Bakar Siddiq wahabilah semua orang Allah ya yang mengaku Allah di atas itu Wahabi ya memang kalau di atas Allah sendiri berarti Allah Wahabi ya Allah Akbar kita heran malu ya dengan perkara-perkara semacam ini disebutkan kesesatan kepada orang mengatakan di atas tersesat ya dikatakan akidah mereka bermasalah menyimpang mujassimah mereka menyamakan Allah dengan makhluk siapa yang mengatakan sama Tak pernah kita katakan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tak pernah kita kata Allah Subhanahu wa taala diliputi tempat. Siapa yang mengatakan demikian? Jadi kata Umar, kau tahu siapa perempuan ini? Perempuan ini ngomong, Allah dengar dari langit ketujuh pengaduannya. Bagaimana aku tak dengar dia? Allah saja dengar. Siapa aku ini dibandingkan Allah Jalla wa'ala? Ini menunjukkan betapa besarnya Umar bin Khattab mengagungkan Allah sehingga dia besarkan siapa yang Allah besarkan, dia agungkan siapa Allah agungkan. Dan kalau Allah mengagungkan wanita ini, Umar pun mengagungkannya. Karena Allah mengagungkannya. Ketika orang tak tahu, ya amin, gara-gara seorang perempuan tua semua kau berhentikan. Kau tahu siapa perempuan tua ini? Allah saja mendengar pengaduannya. Bagaimana aku tak dengarkan? Apa kata Umar? Ya, Wallahi laulam tansarif anni ilal laili tu Demi Allah sekiranya dia terus ngomong denganku aku tak tinggalkan dia. Hatta taqdi hajatah sampai selesai dia ya menyudahi apa yang diinginkan dariku. Illa an salatun fa usalliha. Kecuali tiga, jika datang untuk salat, aku salat dulu karena salat itu wajib. Ya. Tsumma arji ilaiha. Setelah itu aku akan kembali kepadanya lagi mendengarkan lanjutan apa yang diinginkan hatta taqdiyah hajatah sampai selesai hajatnya. Allahu akbar. Begitulah para sahabat Mereka kagungkan siapa yang agungkan oleh Allah Jalla Sebab mereka mengagungkan siapa yang agungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman itu budak peninggalan orang tua Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ummu Aiman. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah ketika hidup selalu mengunjungi Ummu Aiman. Rasulullah wafat maka ketika itu Abu Bakar Umar selalu mengunjungi Ummu Aiman. Karena Rasulullah mencintainya, Rasulullah mengagungkannya. Begitulah para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Naam. وقال خليل بن دعلج عن قتادة قال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه من المسجد ومعه جارود العبدي فإذا بامرأة بارزة على ظهر الطريق فسلم عليها عمر رضي الله عنه فردت عليه السلام وقالت إيها يا عمر عهدتك وأنت تسمى أميرا في سوق أقاض في سوق في سوق ترعى سبيان بأصاك فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر ولم تذهب ولم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين فاتقوا الله في الرعية فاتق الله فاتق الله في الرعية واعلم أنه من خاف الوعيد قرب عليه البعيد ومن خاف الموت خشي الفوت فقال الجارود قد أكثرت أيتها امرأة على أمير المؤمنين فقال عمر رضي الله عنه دعها أما أما تعرف أم أما تعرفها أما تعرفها هذه خولة بنت خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سبع سماوات فعمر والله أحق أن يسمع لها وقال Khulaid bin Da'laj berkata Khulaid bin Da'laj an Qatadah disebutkan كان riwayat قتادة قال berkata قتادة Kharaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minal masjid. Suatu hari Umar keluar dari masjid wa ma'ahu Jarud al-Abdi. Bersamanya seseorang bernama Jarud al-Abdi. Fa idza bimra'atin barizatin ala dhahri at-tariq. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan ya di tengah jalan. Fa Fasallama 'alaiha Umar, maka seketika Umar pun mengucapkan baginya salam. Ini menunjukkan bolehnya laki-laki mengucapkan salam kepada perempuan jika dia merasa aman daripada fitnah. Kalau takut fitnah jangan. Pemuda dengan pemudi nggak usah salam-salaman lah. Nanti kontak nenek-nenek ucapkan salam. Ibu-ibu kita aman kira-kira, ya. Suaminya nggak pencemburu ucapkan salam. Kalau suaminya pencemburu jangan bahaya berantem nanti. Jadi Umar mengucapkan salam. Faraddat alaihi salam. Maka dia menjawab salamnya Umar. Wa qalat, "Ihan ya Umar, sebentar wahai Umar." Dia pun berkata, "Sebentar wahai Umar." Ahittuka wa anta tusam tusamma Umairan fi suqi Ukal. Aku ingat dahulu engkau masih kecil, orang-orang panggil engkau Umair. Dahulu engkau main-main di pasar Ukaz. Dia buka kartu Umar. Tak peduli dia. Kadang-kadang kita seperti itu. Ada orang jadi pejabat alat dulu. Aku ngasih makan kau dulu. Ingat dulu. Ketika kau luka aku yang membuatku bawa ke rumah sakit. Sekarang sok-sok kau. Itulah kira-kira bahasa medannya. <laughs> jadi dia katakan, ya. Ihannya Umar, ahittuka wa anta tusam tusamma Umairan fi suqi Ukad. Dulu di pasar Ukad engkau tuh orang panggil Umair loh. Umar tanya tasgir. Umar kecil, Umair. Tazi'u sibyana bi'asaq. Engkau selalu bermain-main sama anak-anak. Kadang-kadang kau pukul mereka pakai tongkatmu. Yang aku ingat kau dulu degil masih kecilmu. Ya. Falam tadhhabil ayam. Hari pun berputar. Hatta summita Umar. Lambat laun engkau pun dipanggil orang Umar karena kau sudah gede. Kau sudah besar. Ya, gede ya, jelek kali bahasa Medan apa bahasa Jawanya? Gede. Dewasa. Walam tadzabil ayyam hatta sumita Amirul Muminin, lambat laun hari berputar sekarang kau orang panggil Amirul Muminin. Sekarang orang panggil engkau presiden. Dulu siapa kau? Ya. Subhanallah. Fattaqillaha fir ra'iyah karena itu takutlah engkau wahai Umar dalam rakyatmu ini. dalam mengemban amanah takutlah engkau ya dalam mengemban mengayomi semua rakyatmu fattaqillah fir ra'iyah dalam rakyatmu kau takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa'lam annahu man khafa al-wa'ida qaruba 'alaihi al-ba'idu ketahuilah orang yang takut dengan sesuatu ancaman yang jauh menjadi dekat dengannya kalau kita takut rumah seketika lari kita supaya cepat sampai rumah Kalau orang takut, ya tengok ada <laughs> pohon-pohon besar, ada suara-suara, lari. Takut, orang takut dia lari. Subhanallah. Kalau kita takut daripada Allah Subhanahu wa taala, lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Fafirru ilallah. Berlarilah kepada Allah. Takut dari makhluk, kita lari pada makhluk. Takut dari singa, berlari dari singa. Takut kepada Allah, berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man fauta. Orang yang takut mati dia takut terluput. Membawa bekal. Faqala Jarud. Berkatalah laki-laki bersama Umar Al-Jarud, Jarud Al-Abdi. Dia tak tahu siapa perempuan ini. Begitulah kalau orang tak tahu. Ya, seperti Abdullah Mubarak ketika dia berwudu di tengah-tengah orang banyak disorong-sorong tuh jatuh-jatuh dia. Orang tak tahu dia itu siapa? Abdullah Mubarak. Ya sedang rame-rame orang antrian ketika haji, terjatuh dia, tolak-tolak orang. Ada yang tahu? Kalian tahu siapa ini? Ini Abdullah Mubarak. baru orang heboh. Ya, kata Abdul Mubarak, inilah sesungguhnya kehidupan. Yang inilah aslinya kita ini. Tak dikenal seperti inilah. <laughs> Maka dia berkata kepada Khawla, "Qad aktsarti banyak kali omonganmu. Ayatuhal mar'ah. Banyak kali omonganmu wahai perempuan. Alamil mukminin, kau omong banyak kepada siapa ini yang kau ajak bicara? Ini Amir mukminin. Subhanallah. Yang tunduk di bawahnya kerajaan-kerajaan besar, di bawahnya tunduk bersiah Kau ngomong seperti itu. Faqala Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun berkata kepada Al-Jarud, kepada Jarud, "Dakha, biarkan dia ngomong. Ama ta'rifuha? Kau tak tahu siapa ini? hadhihi Khawlah bintu Hakim dia inilah perempuan bernama Khawlah bintu Hakim allati sami Allahu qawlaha min fawqi samawatin min fawqi sab'i samawatin dialah perempuan yang Allah dengar suaranya perkataannya Allah dengar dari atas tujuh langit dari atas langit yang ketujuh Fa Umar wallahi ahaqqu an yasma'ala. Allah saja mendengarkan perkataannya, demi Allah Umar lebih layak mendengar perkataannya. Siapa Umar? Allah saja mendengarkan perkataannya. Saya tak dengarkan? Subhanallah. Satu paragraf lagi baru kita tutup kajian. Fadal. Qala Ibnu Abdul Bar warwina min wujuhin an Umar. Warwina. وروينا من وجوه عن عمر بن الخطاب أنه خرج ومعه الناس فمر بعجوز فاستوقفته فوقف لها فجعل يحدثها يحدثها يحدثها يحدثها يحدثها وتحدثه فقال له رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجوز قال ويلك تدري من هذه هذه امرأة سمع الله شقواها min fawqi sab'i samawatin wa dzakara al-haditha. Nah, ini berulang kembali kisah yang disebutkan sebelumnya. Demikianlah ikhwatul kiram kajian kita. Semoga Allah berikan kepada kita kesabaran untuk mengikuti kajian kitab ini sampai selesai. Jangan antum nanti ya tinggalkan adalah paling itu itu aja diulang-ulang Ustaz tuh. Siapa bilang ulang-ulang? Ini kita sebutkan dalam Quran, dalam hadis angkatan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Imam yang empat. Supaya kita yakin nggak lagi digoyang-goyang. Nanti nengok YouTube dah tergoyang. Mantap ustadznya oratornya berapi-rapi, meleleh. Iya juga. Jangan. Ini setelah ini nggak ada goyang-goyang lagi nih. Istiqomah. Iya. Buang semua yang di sini. Campakkan jauh-jauh. Sampah semuanya itu. والله تعالى أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته